bahwasanya beliau termasuk orang masuk seorang alim yang sangat jeli dan sangat teliti dalam mencermati nusus Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampailah kepada kita melalui kitab ini dari beberapa bab yang telah kita lewati di antaranya sekarang bab yang sekarang ini kita baca dan juga kitab yang sudah sering saya sebutkan yang berjudul Kholku Af'alil Ibad. bukhori Bukhari rahmatullah sangat selinya beliau, sangat telitinya beliau sehingga beliau membedakan antara makna Al-Quran dari sisi kiraat dan makro. Lafzul Quran dibedakan antara al-kiro'ah dan makro. Qara'a yaqra'u Qur'anan wa kiro'atan antara makro dengan kiroah. Kalau Al-Quran bimana makro karena masdar itu bisa bimana makul. Apa? Kadang bimana fa'il. Tergantung siaknya. Maka Al-Quran kalau bimana makro dia kalamullah. Kalau Al-Quran bermakna Al-Qira'ah, Qira'atul Qari. Maka fi'lul Qari, dia makhluk. Dan inilah perkara yang sangat jelimet. Ya kan? Kalau tidak benar-benar memiliki tanabuh, perhatian yang maksimal dan muafak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan terpleset dalam kesalahan. Maka kalau kita mengucapkan lafzi bil Quran makhlukun au kalamullah. Itu dibedakan antara makhluk dengan qiraah. Kalau makhluk dia kalamullah, kalau qiraah fi'lul abad wa makhlukun. Waru kalamillahi ta'ala. sinilah yang sangat jelimet sehingga menjadi fitnah di zaman Al-Imam Bukhari jadi perseteruan-perseteruan sengit antara beliau dengan Al-Ghazali. Al-Dhuhli. al ya, Antara para imam zaman itu. Menjadi fitnah sehingga ada kesan bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Quran makhluk. Karena dari pihak sebagian yang salah mafhum, salah paham. Sehingga beliau merasa tersempitkan di muka bumi sehingga minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dijemput dan dicabut nyawanya. <clears throat> Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu tentang perkara ini. <clears throat> Maka di sini perhatikan ya, kawan. Di zaman yang sekarang ini penuh dengan subuhat, penuh dengan kerancuan, tidak gampang seseorang mendengarkan atau mengambil suatu sikap dalam perkara-perkara akidah kalau tidak benar-benar memiliki perhatian penuh dengan yang alul ilm dan sebelumnya juga minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpleset kenapa karena perkara ini perkara yang sangat jelimet tidak gampang untuk ditelaah oleh setiap orang maka di sini dikatakan dalam syarah ini juga sebelumnya telah disinggung dan sindir dan disyaratkan supaya kita kembali kepada kitab Kholku Af'alil Ibad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Di antaranya adalah tadi yang telah kita baca. Baik, perhatikan halaman 356. Qala al-Jami' Hafizullah taala soalun Soalun minas syekh. Soalun minas syekh begitu. Pertanyaan dari syekh. Soalun sin itu dikatakan rumus. Rumus itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu. Cuma Indonesia pinjam bahasa Arab. Rumus. Ramazayar muzu. Ramzan. Dalam Al-Quran juga ada. Ya kan? Isa, isyarat. Katakan ini Sin adalah rumus. Seperti ada kho mananya Bukhari, kof Ibnu Majah, mim Muslim dan itu namanya rumus. <clears throat> Soal menasuk pertanyaan dari Syekh, ini Syekh bin Bas yang bertanya. Isi pertanyaannya, lama indakum alal mu'allaq. Dalam kurung waqala Abu Rero. itulah mu'allaq. Dalam kurung waqala Abu Hurairah itu namanya muallak. Mualliknya siapa? Siapa mualliknya? Hmm? Hmm? Siapa? Mualliknya adalah Imam Bukhari. Maksud mualliknya pun Abbas. Imam Bukhari muallik yang dikatakan muallak. Apa? Jadi yang membawakan sigoh mu'alak ini adalah Imam Bukhari. Bentuk kalimat mu'alak, kalimat yang digantungkan. Maknanya tidak sambung rentetan sanatnya. Langsung saja Imam Bukhari mengatakan Waqala Abu Hurairah. Sebelum Abu Hurairah sampai ke Imam Bukhari gak ada orangnya gak ada rawi namanya mu'a mu'alak. Makum simak ul dari taklik ya kan digantungkan pertanyaan dari Syekh ya ini saya bertanya kepada muridnya hal takal lama indakum alal mu'allak, hal takal lama al hafidh ibnu hajar alal mu'allak, begitu apakah ibnu hajar taala berkomentar pada riwayat yang muallakoh ini waqala abu hurairah Al-jawab yakni muridnya menjawab dengan membacakan dari al fath yakni Fathul Bari. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Nah, muridnya menjawab pada pertanyaan saya Syekh bin Bas. Jilid ke-13 halaman 500. Qauluhu wa qala Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allahu azza wa jalla Ana ma'a abdi idza dzakarani Fi riwayatil Kusmayani ma zakaroni wa taharakat bi syafatahu. Hadza tarfun min hadisin akhrajahu Ahmad wal Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Yakni ana di idza zakaroni dalam riwayatnya Kusmayani ma zakaroni wa taharakat bi syafatahu. Saya bersama hambaku apabila dia menyebut aku. Dan dalam rapat yang lanjutannya ma dakaroni wataharokat bi aubi sapatahu ana ma'a abdi idza dakaroni atau ma dakaroni. Kalau riwayatnya Kusmaihani ma dakaroni. Ana ma'a abdi ma dakaroni. Saya bersama hambaku selama dia menyebut aku dan kedua bibirnya bergerak denganku. Dan kedua bibirnya bergerak denganku. Kedua bibirnya hamba itu bergerak apakah makhluk? Makhluk yang digerakkan apa? Bisa Al-Quran. Dia berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin. Itu Al-Quran. Gerakan bibirnya makhluk tapi yang digerak-gerakkan keluar suara adalah suaranya adalah Al-Qur'an. nah, aku itu. Itulah dibedakan lima bukan tentang kalau gerakan bibir hamba makhluk. Ya kan? Tapi yang disuarakan adalah Al-Qur'an. Al Maka dikatakan hada tarfun min hadisin akhrajahu Ahmad wal Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Kata Ibn Hajar, Kalimat tadi anama abdi dzakaroni atau anama abdi ma zakaroni wa taharakat bisa fatahu ini adalah tarf. Apa tarf mananya? Ujung. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dalam kitab Kholku Af'alil Ibad. Kitabnya siapa? Kitabnya Imam Bukhari. Kholku Af'alil Ibad. Kitab ini karyanya Imam Bukhari. Maknanya adalah bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk. Itu namanya kholku af'alil ibad. Perbuatan hamba seluruhnya makhluk. Di antaranya adalah perbuatan dia ketika membaca Al-Quran. Apa itu? Di antara perbuatannya adalah ketika hamba membaca Al-Quran, perbuatannya makhluk yang dibaca kalamullah. Nah. Kita bilang alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gerakan bibir saya ini makhluk. hati makhluk yang kubaca kalamullah. Inilah yang diinginkan Imam Bukhari dalam kitab tersebut kholku af'alil ibad. Nah, itu? Nah. Wa akhrajahu wa tabraniyu itu. Riwayat wakaf kepada Ahmad dan Bukhari. Min riwayati Abdurrahman bin Yazid bin Jabirin an Ismaila bin Ubaidillah bin Abil Muhajir. Jangan dibaca min riwayati Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir an Ismaila ibni Ubaid ibni Abil Muhajir ini keliru. Ya kan? <clears throat> An Karimata bintil has-has muhmalat Apa namanya muhmalat? Semuanya tanpa titik. Ha tanpa titik, sin tanpa titik, ha tanpa titik, sin lagi tanpa titik namanya muhmalat. Apa? Nah. Jadi has-has. Ana bi Hurairah fadzakarahu bil lafz Bukan pakai ma dzakaroni menyebutkan dengan ana ma'af abdi idza zakaroni. Beda dengan lafaz yang sebelumnya ma zakaroni yang dibawakan oleh Kusmaihani. Jadi riwayat Tabrani dari dalam dari riwayatnya Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan Ismail sampai tadi sampai Ibn apa Karimah bintul Hashas dari Abu dengan lapet idza dzakarin bukan anam abdi ma dzakarin bukan. Apa maksud itu? Ah. Wa fi wa li Ahmad hadatsana Abu Hurairah. Wa nahnu bi baiti hadhihi yakni Umar Darda. Anna usami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu anna Abu Hurairah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa mendengarkan anama abdi idza dzakaroni Sami'a Rasulullah. Ini sami'a qawla rasuli. Bukan sami'a rasul. Rasul didengar gimana? Benda didengar? Aku mendengarkan dinding, dinding. Aku mendengarkan batu. Batu didengar gimana? Saya mendengarkan suara apa? Batu Nah, gitu. Mahfum? Ya dong. Sami'a Rasulullah, sami'a qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini Abu Hurairah? Baik. <clears throat> Wa akhrajahul Baihaqi fi Dalail. Dalail ini ma'ruf, kitab yang sudah terkenal Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Fit Dalail. Alif lam lil ahad. Judul aslinya Dalailun Nubuwah bukti-bukti kebenaran Muhammad sebagai nabi. Itu namanya dalailun nubuwah. Apa dalail? Bukti-bukti tentang kebenarannya Muhammad bin Abdullah sebagai na nabi. Sebagai rasul. Dalam kata, tersebut, dalam kata tersebut Alulillah menyebutkan diantaranya bahwasanya Adam alaihissalam ulama berselisih apakah dia nabi ataukah Bukan. Kalau bukan Nabi berarti dia Abul Basar. Nah, bapaknya menungso. Kalau berselisih. <clears throat> Baik. Dan juga Al-Bayhaqi mengeluarkan dalam kitab beliau namanya Dalailun Nubuwah min tariqi Rabi'ah bin Yazid ad Maskiji, An Ismaila bin Ubaidillah annahu qala Dakhaltu ala Ummi Darda Falamma tu," kata Ismail, aku masuk ke Ummu Darda. Maka tatkala aku mengucapkan salam, eh, assalamualaikum, setelah aku pun duduk. Fasami'tu Pak ni takkid. Maka aku pun mendengarkan Karimata bintal has-has. Saya mendengarkan suaranya Karima mengucapkan ya kan. Wakanat ini dan adalah dulu karimah ini adalah min sawahibi Abi Darda. Sawahib ini kata jamak, mufradnya apa? Sahibah. Ya kan? Seperti Rasulullah mengatakan kepada siapa? Hafsah atau Aisyah? Antunna sawahibah Yusuf. Sawahibah Yusuf. Suka apa? Kenapa kau sama Yusuf? Suka nge ngeyel. Suka ngeyel. Punya makar. Gitu. Suka punya apa? Rencana nggak Pak? nggak baik. Baik. Wakana dan dulu karimanya adalah termasuk satu di antara kawan-kawannya Abu Darda. akal bahwasanya Karima bintul Hasas berkata, Sami itu Abu Hurairah anhu. Wawa sedangkan Abu waktu itu fi baiti hari di rumahnya ini. Rumahnya siapa? Rumahnya Ummu Darda. Tusiru ini siapa? Yang diinginkan oleh Karima yaitu mengisarakan kepada Ummu Darda rumahnya Ummu Darda. Sami itu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul fadzakaru bil fat ma dzakaroni. Ana ma abdi ma dzakaroni. Mani dorof. Ida juga dorok. Nah. Di sini lihat jelinya alul ilm. Lafat yang sampai kepada mereka dengan ma disebutkan juga. Dengan lafat Ida juga disebutkan. Mahfum? Hmm. Saya bersama hambaku selama dia mengingat aku. Menyebut aku. Selama saya bersama hambaku apabila dia menyebut aku. Mahfum? Ma artinya selama. Kalau idha apabila. Wa akhraj Ahmad aidan wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa Hakim sahibu mustadrak. Kalau disebut dengan Hakim adalah Abu Abdillah sahibul mustadrak. Juga Imam Ahmad menyebutkan dan Ibnu Majah dan juga Hakim min riwayatil Auza'i. An Ismail bin Ubaid an Umi Darda. Jadi porosnya kepada Isma, Ismail. Poros riwayatnya kepada Isma, Ismail. An Abi Hurairah Wara Ibnu Hibban fi sahihihi min riyatil Auza'i an Ismaila an Karimata an Abi Hurairah. An Karimata bintal Hassas binti Hassas. Warza al-Hafidhu Tariqu Abdurrahman, ah, Tariqu Abdurrahman bin Yazid. Hmm? Warza al-Hafidhu Tariqu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Mana? Ayo wajah lahir. Hmm. Wardah huffat, huffat ini sama dari kata hafid. Para huffat ini para imatul huffat. Huffat itu sama dari kata hafid. Hafid itu bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi hafal ribuan hadis. Orang disebut dengan al-hafid, hafal ribuan hadis. Ya kan? Kalau hafal Al-Quran, tidak disebut dengan al-hafid yang mutlak di sini. Ketika tidak ke al hafid adalah kembali kepada para muhaddis yang Apalanya ribuan hadis. Paham? Nah. Maka Syekhuna Hafidz Sanaullah Zaki sekedar apa? Nah, nama saya bilang Hafidz yang apa ribuan hadis sekedar nah, nama. <clears throat> Guru kami dulu dipakai namanya Hafidz Sanaullah Az-Zahidi. <clears throat> Tapi perhatikan, warga Hafidz ini para pakar-pakar hadis mengkuatkan riwayatnya Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan Rabi'ah bin Yazid. Wa yuhtamalu ayyakuna inda Ismaila an Karimata wa an Ummi Darda ma'ana. Perhatikan. Kalau riwayat Ibnu Hibban an ka an Ismaila an Karima an Nabi Hurairah. Ya kan? Di situ enggak ada Ummu Darda. Tapi dalam riwayat yang lain ada Ummu Darda, maka dikatakan ada ihtimal, ada kemungkinan akan keberadaan dari keberadaan di sisi Ismail itu punya riwayat akan keberadaannya Ismail itu punya riwayat dari Karimah dari Ummu Darda sekalian. Nah, ya kan? Karena sebagian tempat dalam satu riwayat nggak ada Ummu Darda langsung Karimah dari Abu Hurairah. Wa hadza min al-ahadits allati allaqa al-Bukhari wa lam yasilha fi mawdi'in akhara min kitabih. Ya kan? Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan ini termasuk hadis-hadis yang ditaklikkan oleh Imam Bukhari sebutkan riwayat dengan ter ter digantung sementara tidak disambungnya dalam tempat yang lain dari kitabnya. Wallah wabillahi taufiq. Jadi mu'allakot yang ada dalam Bukhari di antara mu'allakot yang tidak ada sambungannya adalah riwayat ini. Mahum? Nah. Tapi nggak menutup kemungkinan di sana ada sambungan untuk riwayat ini yang tadi digantungkan kemudian disambungkan dengan rentet sampai kepada seorang pemilik kitab dari kitabnya ulama yang lain, dari kitabnya muhadisin yang yang lain maka wasallahu Abu Dawud, wasallahu Tirmidzi, wasallahu fulan. Nah, apa itu? Imam Bukhari kadang taklik disebutkan dalam suatu tempat, nanti disambung dalam tempat yang lain. Tapi ini enggak. Tapi bukan menutup kemungkinan ada sambungan di tempat yang lain dari para aima yang lain yang menyambung riwayatnya yang dulunya terputus menjadi sah, sambung. Kenapa? Karena di sini sigonya pakai sigo apa? Ja, jazm. Dan semua sigo jazim yang ada dalam Imam Bukhari dalam Fathul dalam dalam Sahih Bukhari semuanya sudah di ada sambungannya. Maka di sana ada kitab yang namanya Tagliku Ta'liq. Yang tulis terus apa? Ibnu Ibnu Hajar. Pokoknya Ibnu Hajar ini sudah enggak ada duanya. Sehingga dikatakan oleh ulama enggak ada seorang ibu yang melahirkan seorang putra seperti Ibnu Hajar dari beliau sampai hari ini. <clears throat> Tidak ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang kemampuannya membandingi Ibnu Hajar dalam kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada beliau terkait dalam masalah apa? Masalah hadis. <clears throat> Maka semua manusia Pergerakan siapapun maka butuh kepada ilmunya Ibnu Hajar. Sehingga kita Fathul Bari ini dipelajari, dikaji, ditelaah, gak ada habis-habisnya. Syekh Kuna, Syekh kami, Syekh Sanaullah Zaidi punya kitab mengeluarkan Kawaid Usuliyah wa Hadisiyah. Sebenarnya satu jilid tebal. Sebagian cetakan Fathul Bari kita tersebut disambungkan di sana, ikut terjual di situ. Allah Zaidi mengeluarkan ke apa? Kawaid usulia, wahadisiyah semuanya di situ ada. Beberapa kawaid <clears throat> dikaji oleh alim sampai hari nggak selesai-selesai, nggak habis-habis. Di antaranya adalah Sahmat Ali Adam. Beliau juga ya kan nggak mau lepas dari sandaran untuk mensara kitab-kitab beliau dari Fathul Ya ini kunci. Kitab kun, kitab kun, kunci. Nah. Maka ada orang yang mengatakan patul Bari itu dia bakar saja. Kata saya mobil. Seandainya hukum membakar manusia itu boleh. Dalam hukum Islam. Maka yang bilang tadi lebih berat dibakar dulu. Kenapa kok dibakar? Kata sebagian mereka. Karena ada akidah asarianya di fatul Bari. Katanya dibakar saja. Ini dari kalangan hadadiyin. Kata saya mobil, seandainya hukum membakar manusia itu boleh, maka orang tadi yang berhak untuk di, dibakar. Mahum? Ini semuanya murni demi pembelaan terhadap Alimah Ibn Hajar walaupun memiliki beberapa kesalahan. Maka ketika ada satu kutip kecil, kutip, nama kutip kita kita kecil. Ditulis oleh satu orang di antara orang-orang Mesir. Penulisnya mengomentari beberapa akidah yang keliru dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ditulis fulan, fulan, bunuh fulan, mujahid. Tapi Ibnu Hajarnya apa? Tulis Ibnu Hajar saja. Oh, mumpung kayaknya. mujahid ini gini. Tapi yang dikomentari Ibnu Hajar tulis Ibnu Hajar saja. Bayangkan. Sampulnya saja sudah apa? Sudah bikin orang apa? Malas untuk apa? baca. <clears throat> Tapi bagi orang yang khimar, keledai-keledai yang ada di sekitar dia, Masya Allah, alim, pakar, padahal, ya kan, nggak ada, orang, orang bilang sekuku hitamnya, itu namanya apa? Ibnu, Ibnu Hajar. <clears throat> nah ini, baik. Kalau Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, makna hadis, nah, ana ma'abdi idha zakaroni atau ana ma'abdi ma zakaroni wa taharakat bi safatahu eh, Ibnu Batal mengatakan makna hadis ini ana ma'abdi zamana zikrihi li ai ana ma'ahu bil hifdi wal kala'i wal wal kala'ati la ana ma'ahu bidati haitsu halal abdu haitsu halal ab abdu apa halal Coba artikan. Sama iso ngerti. Dur. Ada duren sini. Duren to. Iya, duren. Dur satu sama satu. Duren itu duren apa? Duren dur itu satu. Duren dua dur. <laughs> ah. Hai halal abdu. Artikan siapa lagi? Bisa. Sapa Pak Dedi? Maknanya ana mahabdi zamana dikrili ay ana mahahu bil hifdz wal kalaa. La anahu mahahu bidatihi Hai suhalal abdu. Amana halal abdu? Hah? Abdu ni fa'il tafa'ul? Ah. Abda atau abdu yang benar? Ah gimana? Ayah, eh, rezeki. mana abad itu tinggal lah gitu, berada mana itu. Hai halal abdu. Di mana abad itu berada. Jadi maknanya kata Ibnu Batol ana ma'abdi idza zakaroni atau ana ma'abdi ma zakaroni wa taharakat bisa safatahu Maknanya kata Ibnu Batol saya bersama hambaku waktu dia menyebutku Nah, Jamana dikri hilli. Dikri hilli ini domir ini fa'il. Ini namanya fa'il berarti masdar li fa'ilihi. Saya bersama hambaku waktu hambaku menyebut aku. Yaitu saya bersama dia, maknanya saya bersama hambaku tadi penjagaanku bersama dia, lindunganku bersama dia. Gitu. Bukan kok Allah itu bersama dia dengan hamba dengan datnya di mana hamba itu berada. Itu, mak itu maknanya haitsu halal abdu. Hah? Nah itu. Jadi bahasanya itu halal ab, abdu bukan ab, abda. Gimana maksud Ab? Oke? Okay? Ayo. Nah. Ya. Wes eh, nyetrum? Nyetrum? Ayo Pak Wan. Pak Wan, monggo. <laughs> Masih rono nanti rene wae. Nah. Nyetrum? Nyetrum, ya kan? Itu namanya nyetrum, meletik. Walaupun cilik nyetrim gitu, ya kan? Meletik. Nah, cilik-cilik nanti gede-gede, gede-gede, gulungan di depan jadi besar, biar jadi kata ibu Battal, ana ma'abdi idza dzakaroni atau ma dzakaroni wa taharakat bi safatahu maknanya saya bersama hambaku zaman ataupun waktu dia menyebut aku. Mana kalimat ini? Saya bersama dia ini penjagaanku, lindunganku. Bukan kok aku kata Allah bersama dia, ndakku bersama dia. Hambaku tidak. Di mana dia berada? Enggak. Kalau dia di WC, Allah bersama dia di WC. Kalau sekarang dia sekarang hambanya menyebut Allah di tempat yang kotor di situ. Ya kan? Dia berbuat zina, setelah zina innalillahi bersama dia di situ. Ya mungkin itu namanya haisu halal abdu, enggak seperti itu maknanya. Mafhum? Orang sufi bilang La ilaha illallah di kuburan sambil memanggil yang dikubur. Saya bersama dia. Dia pun ketika apa menyebut, aku di kuburan si fulan si wali. Enggak seperti itu. Mafhum? Enggak. Nah, maknanya ini adalah ma'ya khoso. Ma'ya itu ada yang ama, ada yang khoso. Kalau ma'ya yang ama terkait dengan rububiyahnya Allah. Kalau ma'ya al khoso terkait dengan apa? maunanya Allah, pertolongannya Allah secara khusus. Kemuliaan bagi seorang yang diberi ma'iyah oleh Allah. Kemana ma'iyah? Bersamanya Allah dengan hamba. Itu dibagi dua. Ada yang khos, ada yang u, umum. Ini pelajaran nggak akan didapati pada majelis dikir orang-orang sufi. Gurunya siapa sama namanya? Dia sudah mati di Malaysia. Eh? Malik pula. Arifin? Arifin il ilham, guru mulham. Ah, Gurunya siapa itu? Gurunya Ja'far. Guru sama murid sudah meninggal dua-duanya. <clears throat> Tapi perhatikan. Jadi jadi mahiyah ini ana ma'abdi idza zakaroni atau ma zakaroni ya kan? Wa taharakat bi safatahu ini maknanya kata Ibnu Batol ma'iyah yang dikatakan hifat wal kala'a, ma'iyah khoso. Bukan ma'iyah di sini ma'iyah itu dat. Seperti saya minum teh dengan, dengan gula. Anak syarif tu syarif tu saya bisuker, ma'as suker. Saya minum teh bersama gula. Tentunya gula sama mata nggak akan bisa dipisahkan. Ya toh? Tapi Allah bersama hamba ketika hamba menyebut Allah, bukan berarti kemudian Allah menyatu dengan hamba seperti menyatunya teh dengan gula. Enggak benar itu, batil. Hah? Mafhum? Mafhum Pak Wan? Nyetrum? Nyetrum, ayo wah, nah itulah yang kita inginkan. Nah. Jadi saya minum teh bersama gula. Mungkinkah gula sama teh dipisahkan? Enggak. Tapi kalau sekarang Allah bersama hambanya ketika hamba itu menyebut Allah, bukan kemudian Allah itu menyatu dengan hamba seperti nyatunya gula dengan teh. Ini enggak benar. Maka ada di mananya apa? Penjagaan Allah, lindungan Allah. Terus mengiringi hambanya yang hambanya menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Di atas ah, aras. Bukan kok turun kepada hamba. Di mana hamba itu berada? Mafhum? Nah. Makanya hai subhanal abdu la annahu bukan maksudnya Allah itu bersama hamba dengan datnya dengan datnya Allah di mana hamba itu berada, bukan itu maknanya. Gimana? Mafhum? Ini ahlu sunnah wal jamaah. Selain itu ahlul bidah. Nah, perhatikan itu. Ini kunci. Yang mengartikan selain ini, maka termasuk dari bidah dan khurafat dan sesat sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang sufi yang memiliki pemahaman apa? Wahdatul wujud. Atau dengan kata lain manunggaling kawula Gusti. Nah, manunggaling kawula Gusti menyatunya Allah dengan ham, hamba. Nah, kalau bantahan terhadap sufi ya yang paling banyak disebutkan oleh alulim di antaranya adalah dalam beberapa majalah yang beredar di internasional majalah tauhid yang keluar dari Mesir dan yang lainnya. Baik, <clears throat> Indah kalamu rahimallahu Habis nukilan dari kalamnya Ibnu Hajar yang beliau juga terakhir membawakan kalamnya Ibnu Batol Dan Ibnu Hajar dalam hal ini mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Batol bukan termasuk orang-orang sufi. Mafhum? Dalam masalah ma'iyya. Dalam masalah ma'iyya termasuk selamat dari sesatnya orang-orang yang sesat dalam masalah memahami asma wa, sifat. Di sini Ibnu Hajar rahmatullah. Baik. Qala bin Bas rahmat Allah wa hadza wa qawlu ahli sunnah wal jamaah. Ini hadza ini isyarat kepada apa tadi yang dituturkan oleh Ibnu Batal sesuai dengan nukilannya Ibnu Hajar. Ini adalah perkara inilah hadza huwa dan ini dia perkataannya ahli sunnah wal jamaah. ana ma'iyatun khosotun. Bahwasanya ana ma'a abdi idza dzakaroni Ana ma'abdi ma dakaroni wa taharrakat bisa fatahu. Ma itu adalah ma ma'ya khoso. Kebersamaan yang khusus. Konsekuensinya Allah itu melindungi hamba tadi. Menjaganya, menyelamatkan dan yang semisalnya. Menunjukkan ke dalam jalan yang benar dan membelanya. Ngapun? Nah. Bukankah kemudian orang-orang sufi, uh, uh, uh, uh, uh. Itu Allah bersama mereka, Allah menjaga mereka, Allah menolong mereka. Tidak. Apa? ha, hahu, hahu, hahu, hahu, peleng. Bukan itu. Bukan ma'iyah yang disebut di sini bukan ma'iyah yang mereka mendapatkan ma'iyah. Mereka nanti bilang sama madu'unya. Kita bersama Allah. Allah bersama hambanya yang yang menyebut Allah. Dan tadi ayo dikir barang 100 kali. 100 kali. Ayo dikir kini-kini 10 kali. Hmm, 10 kali. Nah, ini bawa jagung, satu ember, satu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Entah satu ember di sini satu juta. Satu juta apa? Ja, jagung berarti juta. Satu juta kali di dikir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sekong opetan, sekong pipilan itu. Paham? Itu orang sufi. Satu ember jagung, dan pipilan. Oh, oh, oh, oh, oh. Nah, jagungnya dihitung dulu. Sebelum dimasukkan ember dihitung dulu. 2000. Berarti kalau sudah habis, berarti sudah habis. 2000. Nyebut nama Allah. oh, oh, oh, oh. Bukan itu yang diinginkan anak ma'abdi ida kota harakat harakati. siapa tahu bukan itu. Hah? Dan ini yang harus disebar sebar luaskan bantahan terhadap mereka itu baik di balai desa atau di kantor-kantor kampling dan semisalnya kalau memang ada. Seharusnya ibu-ibu PKK itu dikumpulkan untuk mempelajari perkara ini di balai desa, bukan kok lomba bikin roti, lomba nemplek no benges. Nah, lomba apa? Nah. Jadi PKK perempuan kurang ker, kurang ker. Syah. Nah, eh, jadinya itu. <clears throat> Saya perhatikan. kalau ada bahasa bahasa wakul wali sunnah wal jamaah anha ma'ayatun khosotun mislu la tahzan innallaha ma'ana. Seperti Allah berfirman, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Ini Rasulullah SAW disuruh berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, ma'ana di sini adalah Sesungguhnya Allah bersama kami. Bukan waktu itu Allah masuk dalam gua. Ya kan? Tapi Allah menjaga Rasulullah menjaga Abu Abu Bakar. Lindunganku bersamu bersama kalian berdua. Musuhmu nggak akan bisa ah, menjangkau kalian berdua. Seperti innani ma'akuma asma'u wa arab. Innani ma'akuma. Sebenarnya aku bersama kalian berdua. Aku mendengarkan dan aku melihat, aku dengar, aku lihat, aku lihat makanya Allah melindungi. Mislu innal hama'at sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bukan waktu dia kata ada simpulan yang sabar, Allah menyatu sama dia. Abu Januar sabir. Berarti nempel sama Abu Januar. Padahal sama Mus'ab sabir. Dua tempat. Satunya di, di mana? Di Nganjur, satunya di di sini kamu baru. Allah nyatu di sini, nyatu di sana. Pada waktu yang sama. Bukan bukan itu. Maknanya bahwasanya adalah Allah melindungi hamba yang sabar, menjaga, melindungi, menolong dan selanjut selanjutnya. Apa? Ah. Ini ma'iyatun khasatun taktadil hifdha wal kala'atah. Kebersamaan yang khusus ini konsekuensinya adalah penjagaan Allah, perlindungan Allah terhadap orang yang diberi kebersamaan oleh Allah taufik. Nah, Yaktaktadil ya, hifdu eh, wal kala'at wa taufiqo. Bikila fil ma'iyya al-ama. Fa inna la ma'nan akhar wa wal ilmu. Wal ittila' wal ittila'. Nah, terkait dengan rububiyahnya Allah subhanahu yang umum. Beda dengan ma'iyah yang umum. Maka sungguh ma'iyah yang umum memiliki makna yang lain yaitu ilmu wal ittila'. Allah wahwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersama kalian di mana kalian berada. Artinya apa? Allah mengetahui kalian. Jadi mengetahui kalian adalah semua orang siapa saja kafir muslim semuanya diketahui oleh oleh Allah namanya mahya umum. Kafir muslim fasik munafik ya kan musyrik semuanya Allah mengetahui mereka. Itu namanya mahya yang umum. Kalau mahya yang khusus Konsekuensinya menolong. Allah menolongnya. Allah membela nya dan yang semisalnya. Apa itu? Nah. Baik. Dari sini bisa dipahami? Dah? Waktunya habis? Habis atau masih panjang? Eh? Habis. Baik. Soalnya kita sambung lagi pada waktu yang tepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.